Mitra bisnis, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Nurdin Tampu Bolon menegaskan, pemerintah perlu segera meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China ACFTA. Pasalnya, produsen dalam negeri terancam gulung tikar akibat membanjirnya produk negara lain. Untuk menghindari jurang kehancuran bagi industri nasional, kata politisi Partai Hanura ini, pemerintah harus berusaha keras merenegosiasi. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda mengenai hal itu? Ya kan, kita salahkan orang lain. Sebenarnya kita punya pekerjaan rumah yang kita tidak kerjakan sehingga akhirnya kita tidak bisa kompetitif dengan dia dan akhirnya kita kita menjadi um, ah, ah, pasar daripada barang-barang dia secara besar-besaran. Jadi dia yang mematikan industri-industri kita. Jadi sebenarnya kita ada banyak pekerjaan rumah yang kita harus lakukan baik sebagai pengusaha maupun pemerintah untuk menghadapi dia dalam globalisasi ini. Kita tutup pintu juga terus-terusan juga nggak mungkin menurut saya. Tapi selesaikanlah pekerjaan rumah kita ini, bangunlah infrastruktur ini. Ya begini-begini ini menurut saya yang harus kita pikirkan. Dan ini memang tidak segampang yang kita bicarakan dalam implementasinya. Tapi ada beberapa measurement, tindakan-tindakan yang pemerintah bisa lakukan, misalnya melalui non tarif, melalui surcharge, melalui anti dumping, melalui biaya cukai, melalui direktur jenderal pajak karena mereka biasanya nggak bayar PPN-nya dan segala macam itu barang-barang yang masuk dari China itu. Air ah, begini begini ini bisa kita lakukan untuk mengurangi damage atau mengurangi kerugian lebih besar daripada kehancuran industri-industri kita. Ini saja menurut saya harus kita perhitungkan sebenarnya masalahnya bukan masalah salahnya China, sebenarnya salahnya kita. Kita yang tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Kita sudah tanda tangani itu oleh Ibu Mega dulu ya tahun 2002. Ya toh, dan ini tiba-tiba sekarang e, baru kita tahu bahwa kita tidak menyelesaikan pekerjaan rumah kita, kita sudah outcompeted dengan dia karena dia punya infrastruktur lebih baik, pemerintahnya lebih efisien, birokrasinya tidak menimbulkan high cost, bunganya lebih rendah, dia punya buruhnya lebih produktif. Tapi Pak, kerjasama itu bukankah sebenarnya juga banyak positifnya bagi Indonesia? Positifnya tentu ada dan cukup banyak juga. Sebab apapun kan China itu market yang besar buat kita dan bisa kita manfaatkan atau tidak. Cuma kita harus lihat untuk ruginya di dalam rangka kemampuan kita sekarang dan tentu kita harus siap untuk tentu bisa berkompetisi secara terbuka dengan dia dengan memperbaiki semua pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Itu aja menurut saya yang paling penting. Yang sekarang ini apa yang bisa ekspor ke China itu sekarang ini kan sebenarnya yang kita lakukan sejak zaman VOC itu kan adalah barang-barang mentah itu. Nah, kalau barang-barang mentah ini betul-betul bisa melalui incentive dan disincentive policy membuat added value-nya, dan setelah itu betul-betul menjual finish good-nya, itu yang sebenarnya kita baru bisa berkompetisi dengan China. Demikian Sofian Wanandi, saya Fahmi Andrian.